Dialah yang menggerakkan hati kita untuk itu. Untuk amalan yang sungguh mulia ini. Talabul ilmi apalagi di waktu seperti ini di mana kita akan menunggu sampai salat Isya dan dengan begitu kita akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabda beliau, wahwa fi sholati Dan seseorang itu dianggap atau tercatat sedang melakukan solat selagi dia masih menunggu solat berikutnya. Jadi meskipun kita duduk-duduk santai sambil melepas penat kita, maka insya Allah kita akan keluar dari majelis ini dengan pahala yang besar pahala tolabul ilmi dan pahala salat selama kurang lebih satu jam dan kapan kita pernah salat sepanjang itu jarang-jarang kita salat dengan durasi sepanjang itu namun dengan duduk-duduk santai mendengarkan pengajian sambil menunggu waktu salat isya maka Allah Subhanahu wa taala mencatat kita semuanya sedang melakukan salat maka ini adalah ibadah yang agung yang membutuhkan dari kita keikhlasan dan juga kesabaran dalam menjalaninya. Materi yang dipilih oleh panitia untuk pengajian pada malam hari ini adalah sebuah materi yang penting yang berhubungan dengan hak agung yang diletakkan setelah hak Allah Subhanahu wa taala seperti dalam firman-Nya wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wabil walidaini ihsana wa dzil dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala jangan sekutukan dia dengan sesuatu pun dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua dan orang-orang terdekat juga anak-anak yatim dan orang-orang miskin dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan hak kedua orang tua kita, juga keluarga kita setelah hak Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan pentingnya hal ini. Dan kebaktian, kebaikan mestinya kita berikan kepada orang-orang terdekat kita, orang-orang yang kita cintai sebelum orang lain. Namun di sebagian lapisan masyarakat hal ini sudah terbalik. Orang bisa berlemah lembut bisa berbicara halus dengan orang lain. Namun ketika dihadapkan pada orang tua sendiri atau keluarga sendiri, saudara-saudara kita sendiri, kita justru malah tidak terbiasa dengan hal itu. Sulit untuk bersikap halus kepada mereka. Ini adalah sebuah kesalahan. Sebagian orang begitu rajin berdakwah di mana-mana. Namun di tengah keluarganya sendiri, dia lalai, dia lupa begitu rajin berdakwah kemana-mana, namun keluarga sendiri tidak menjadi prioritas. Adapun Nabi Muhammad SAW, maka beliau mencontohkan agar hal-hal terbaik didahulukan diberikan kepada orang-orang yang kita cintai, orang-orang terdekat kita sebelum orang lain. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Demikian topik yang dipilih oleh panitia untuk pengajian kita pada malam hari ini. Dan itu mengingatkan kita pada sebuah ayat yang dibacakan oleh Ustadz yang tadi memimpin kita sholat. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Nara waquduha an-nas wal hijarah عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون Wahai orang-orang yang beriman, Jagalah diri kalian. Lindungilah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batu. Di atasnya ada malaikat-malaikat yang kejam yang tidak bermaksiat kepada Allah dalam apa-apa yang diperintahkan kepada mereka dan mereka melakukan semua yang diperintahkan itu. Inilah ayat yang menjadi pelita dalam pengajian kita pada malam hari ini. Inilah ayat yang menjadi titik tolak pembahasan kita. Kalau kita bertanya bagaimana kita melindungi diri kita dan keluarga kita, atau apa hukum melindungi diri kita dan keluarga kita dari apa neraka? Maka semuanya sudah dijelaskan dalam ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, lindungilah diri kalian dari api neraka. Bagaimana melindungi diri kita dari api neraka? Kata para ulama, caranya adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan istiqomah. Untuk diri kita sendiri, cara melindungi diri kita dari api neraka adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala menjalankan perintah-perintah Allah semampu kita dan meninggalkan semua larangan Allah. Kemudian istiqomah di atas jalan itu. Dan keluarga kalian, adapun melindungi mereka dari api neraka adalah dengan mengajak mereka untuk takwa dan istiqomah. Sama. Ya. Kalau untuk diri kita kita tinggal atur bagaimana kita bertakwa, bagaimana kita istiqomah. Adapun untuk keluarga kita maka Caranya dengan mengajak mereka untuk bertakwa, amar ma'ruf, nahi mungkar, mengajak mereka kepada kebaikan, melarang mereka dari kemungkaran. Kemudian mengajak mereka istiqamah di atas jalan itu. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini tidak hanya memerintahkan kita untuk melindungi diri kita saja, tapi kita juga harus berusaha untuk melindungi keluarga kita dari api neraka. Menyelamatkan mereka dari api neraka. Maka wajib bagi setiap orang, bagi setiap suami, bagi setiap ayah, untuk mengawasi keluarganya, anak-anaknya, istrinya, dalam setiap gerak dan diam mereka. Kita harus awas, kita harus kontrol. Sudahkah gerakan-gerakan mereka sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala? Untuk kita dorong, kita motivasi untuk istiqomah di atas jalan itu. Atau mereka masih di luar batasan-batasan yang sudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita harus ingatkan mereka harus cegah mereka. Mengawasi mereka dalam safar dan kediaman mereka. Safar mungkin mereka kita harus kontrol. Apakah sudah sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa taala atau malah mengundang murka Allah Subhanahu wa taala? Kemudian kalau perbuatan mereka sudah baik, kita ikrar, kita diamkan, kita setujui, kita dukung, kita motivasi. Dan kalau ternyata masih jauh dari apa yang diharapkan, maka kita harus mengingkarinya. Kita harus mencegahnya. Kita harus mengubahnya. Dan ini adalah kewajiban kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kaum pria sebagai sebagai wali, sebagai kawam Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum pria itu adalah pemimpin untuk para wanita, pemimpin untuk istri-istri mereka. Dan ini adalah kewajiban yang berimban oleh para pria, para suami dan para ayah. Dan kelak akan dipertanggungjawabkan oleh mereka di depan Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing dari kita akan berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala dan mempertanggungjawabkan hal ini. Sudahkah kita berusaha untuk menyelamatkan diri kita dari api neraka? Sudahkah kita sudah sudahkah kita menyelamatkan berusaha menyelamatkan keluarga kita dari api neraka atau belum? Itu akan ditanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an Setiap dari kalian adalah pemimpin dan masing-masing orang akan bertanggung jawab, akan ditanya tentang anak asuhnya. Seorang pria farrajulu ra'in fi baitihi wa huwa mas'ulun an Seorang pria adalah pemimpin di keluarganya dan dia akan ditanya tentang orang-orang yang dia pimpin. Ya wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Wanita, para istri, para ibu juga pemimpin. Membantu suaminya dalam memimpin dan dia pun akan ditanya akan tanggung jawab ini. Hadis ini mengisyaratkan bahwasanya antara suami dan istri, antara ayah dan ibu harus ada kerjasama dalam mengemban misi ini. Misi menyelamatkan keluarga dan anak-anak dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rahimallahu imra'an qama min al-lail fa ayqadha ahlahu fa sallat fa in abad nadhaha ala wajhiha al-ma'." Semoga Allah merahmati, semoga Allah merahmati seorang pria yang bangun di malam hari untuk qiyamul lail. Kemudian dia juga membangunkan istrinya sehingga akhirnya istrinya ikut sholat. Dan kalau istrinya nggak mau dibangunkan, maka dia memercikkan air pada wajahnya. Semoga Allah merahmati seorang wanita yang bangun untuk qiyamul lail. Kemudian dia juga ikut membangunkan suaminya sehingga akhirnya suaminya sholat. Dan kalau suaminya enggan, maka si istri memercikkan air pada wajahnya. Sungguh sebuah pemandangan yang indah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bekerja samalah kalian dalam kebaikan dan takwa. Dan jangan kalian semuanya bekerja sama dalam dosa dan kezaliman. Jadi tugas ini adalah kewajiban bersama, kewajiban ayah dan ibu kewajiban suami dan istri semuanya harus bekerja sama. Ya. Dan kalau bukan kita, siapa lagi yang kita harapkan? Ya. Anak-anak kita, siapa yang akan mengurus mereka kalau bukan kita sendiri? Ya. Barangkali sebagian dari kita mengatakan sekolah sudah berperan. Saya sudah mencarikan sekolah yang paling bagus. Saya sudah cukupi kebutuhan SPP dan bulanan anak saya maka itu cukup. Tidak. Memang benar bahwasanya sekolah, pesantren sudah mengambil banyak peran dan menggugurkan sebagian kewajiban kita barangkali. Ya. Namun itu tidak berarti bahwasanya kita boleh lepas. Ya. Kita masih punya tanggung jawab. Ya. Ikut mengawasi anak-anak kita saat di luar waktu sekolah. Ya. Ikut menegur mereka jika salah. Ya. Atau yang di pesantren mungkin ikut mengontrol saat anak-anak sedang libur. Ya. Karena waktu libur ini kalau nggak diperhatikan bisa menghancurkan apa yang sudah dibangun oleh para ustadz di pesantren selama berbulan-bulan. Jangan katakan mereka sudah besar, susah diatur. Kalau itu terjadi, maka itu adalah kesalahan kita sendiri karena kita tidak mendidik mereka sejak kecil. Perlu diketahui bahwasanya usaha untuk menyelamatkan keluarga kita dan anak-anak kita dari api neraka ini membutuhkan ketekunan dan istiqomah. Dia bukanlah pekerjaan sehari dua hari. Namun itulah tugas kita dari sejak kita menikah sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti. Dan itu juga berarti bahwasanya pekerjaan ini, tugas ini menjanjikan pahala yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barangkali tidak semua kita bisa berceramah di masjid-masjid. Tidak semua kita bisa menulis karya tulis yang bisa bermanfaat untuk umat. Tidak semua kita orator yang biasa ceramah di podium-podium atau mimbar-mimbar. Namun masing-masing dari kita adalah dai. Masing-masing dari kita adalah juru dakwah, paling tidak di lingkup paling kecil keluarganya. Dan kalau Anda tidak bisa dakwah ke sana kemari, namun Anda sukses mengemban tugas ini, maka jangan lupa bahwasanya Hal ini menjanjikan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu pintu surga yang bisa kita masuki, ya. Kalau kita tidak memperhatikan pendidikan anak-anak kita sejak kecil, ya. tidak memperhatikan pendidikan istri-istri kita sejak kita nikahi, bahkan sejak sebelum kita menikah, maka jangan salahkan kalau kita mendapatkan hal-hal yang tidak kita sukai saat kita sudah memasuki dan menaiki bahtera rumah tangga kita. Ya. Anak-anak itu laksana pohon. Ya. Saat mereka masih kecil, maka mereka akan begitu mudah diarahkan. Ya. Kalau sejak kecil kita sudah arahkan mereka, berikan contoh mereka yang baik, sudah menegur mereka kalau mereka salah sejak kecil, maka mereka akan sangat mudah diarahkan. Seperti pohon yang masih muda, mau kita bentuk dengan bentuk yang sesuai kita inginkan, itu masih sangat mudah. Adapun kalau kita baru memulai pendidikan mereka saat mereka beranjak dewasa, maka kita akan mendapatkan kesulitan yang yang besar. Maka pendidikan ini butuh ketekunan. Ya. Dari awal kita sudah harus melakukannya kalau kita ingin mendapatkan kemudahan dalam mendidik mereka. Ya. Menyelamatkan diri dan keluarga dari neraka berarti kita harus mendorong mereka untuk perkara-perkara baik, untuk amalan-amalan soleh, menganjurkan mereka hadir di halakoh tahfid, ya. datang ke pengajian-pengajian, ya. ikut sholat berjamaah bagi yang pria, ya. serta amalan-amalan soleh yang lain. Mengajak mereka bersedekah, mengajak mereka untuk haji-haji bersama, umroh bersama, juga melarang mereka dari kemungkaran-kemungkaran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru abna'akum bis-salati li sab'in wadribuhum 'alaiha li ashrin." Perintahkan anak-anak kalian untuk salat saat umur mereka sudah tujuh tahun. Dan pukullah mereka saat umur mereka sudah sepuluh tahun. Ini. Sejak umur tujuh tahun kita sudah harus memerintahkan anak kita mulai membiasakan mereka untuk pergi ke masjid, sholat bersama kita. Ya. Barangkali pada usia ini mereka masih kadang-kadang tidak sholat, ya masih kadang-kadang malas, nggak ada masalah. Tapi kita sudah mulai biasakan. Ya. Adapun kalau sudah menginjak usia 10 tahun belum rajin sholat juga, masih bolong-bolong, maka Islam memberikan wewenang untuk para orang tua untuk memukul mereka, menghukum mereka, karena memang dalam agama kita ini ada yang namanya konsep pedang dan kitab suci. Tidak semua umat Islam ini bisa diajak dengan ayat-ayat dan hadis-hadis, termasuk keluarga dan anak-anak kita sendiri. Maka ada konsep pedang dan kitab suci. Kalau ada yang begitu mendengar hadis, mendengar ayat, segera mengamalkannya, alhamdulillah. Itu yang kita harapkan. Tapi ketahuilah bahwasanya tidak semua seperti itu. Anak-anak kita pun tidak semuanya seperti itu. Barangkali ada sebagian yang Masya Allah. Begitu mendengar hadis di pengajian dia amalkan. Begitu mendengar ayat di pengajian dia amalkan. Namun ternyata tidak semuanya seperti itu. Mereka adalah orang-orang yang bisa ditundukkan dengan kitab suci. Adapun bagi mereka yang tidak langsung ikut ayat dan hadis ini, maka kita butuh perangkat yang lain, ya. yaitu pedang, ya. ancaman, ya. hukuman, memukul tentunya dengan pukulan yang boleh, yang sewajarnya, tidak boleh sampai melukai. Ya. Zorban ghairu mubarrih, pukulan yang tidak sampai melukai itu dibolehkan dalam Islam. Adapun mereka yang mengatakan kita tidak boleh mengatakan tidak dan jangan kepada mereka. Tidak boleh menghukum mereka secara fisik. Maka sungguh apa yang mereka tawarkan, apa yang mereka jual, meskipun dibungkus dengan halal yang kelihatannya ilmiah, kita katakan mereka tidak lebih baik daripada pendidik terbaik Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mengizinkan orang tua untuk memukul anaknya jika mereka tidak sholat saat umurnya sudah sampai 10 tahun. Iya. Di antara perkara penting yang harus kita perhatikan bahwasanya orang-orang ya, banyak orang yang saat anaknya terancam atau terkena api dunia ya, sedang main-main kemudian ada api yang mengenai anak kita itu misalnya karena ada sampah panas yang dibakar tanpa dia ketahui bahwasanya itu berbahaya. Maka dia memasukkan tangannya ke dalam sampah yang sudah dibakar tadi itu. Maka tangannya pun melepuh. Ya. Nah dalam kondisi seperti ini tentunya orang tua akan segera melarikannya ke rumah sakit mencari dokter terbaik agar segera beres urusannya. Agar segera sembuh sakitnya. Semua orang sepakat seperti itu. Namun ketika sebagian anak mereka atau istri mereka terancam oleh api neraka yang sesungguhnya. Api neraka akhirat yang jauh lebih berbahaya daripada api di dunia. Ternyata sebagian dari kita santai-santai saja. Ya, nggak peduli. Ya. Ini salah. Ya. Kalau kita begitu khawatir anak kita terkena bahaya api dunia. Maka hendaknya kita lebih takut kalau anak-anak kita dan istri-istri kita itu terkena ancaman api di akhirat. Karena sungguh ancaman api di akhirat lebih dahsyat dari itu semuanya. Namun perlu diketahui bahwasanya saat kita berdakwah, ya, saat kita mengajak mereka sholat, mengarahkan mereka ke halakoh tahfid, mencarikan mereka sekolah terbaik, mencegah mereka dari tontonan-tontonan yang diharamkan di rumah, ya, yang membahayakan budi pekerti dan akhlak mereka, Perlu kita ketahui bahwasanya kita sedang berdakwah. Ya. Anda adalah dai di rumah Anda. Posisi Anda adalah seperti seorang ustadz yang berceramah di mimbar. Seperti seorang penulis yang berdakwah melalui penanya. Mereka hanya bisa menjelaskan, hanya bisa mengarahkan. Kita juga sama seperti itu. Kita tidak punya kuasa untuk menyampaikan hidayah ke dalam hati mereka. Yang bisa kita lakukan hanyalah hidayatul irsyad, menunjukkan, menjelaskan, melarang, "Nak, jangan lakukan ini. Nak, ayo begini." Adapun hidayah hidayatul taufik, ya, hidayah memasukkan hidayah memasukkan penerimaan terhadap dakwah ini terhadap ajakan ini ke dalam hati mereka maka itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang menguasainya maka di antara jalan menyelamatkan anak-anak dan keluarga kita adalah dengan mendoakan mereka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di antara sifat ibadur rahman hamba-hamba Allah yang Maha Penyayang Orang-orang saleh adalah walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Para ibadur rahman itu adalah mereka yang mengatakan, "Ya Allah, berikanlah untuk kami dari istri-istri kami dan keturunan kami qurrata a'yun." ya orang-orang yang bisa menyejukkan mata. Para penyejuk mata untuk kami dan jadikanlah kami semuanya contoh dan pemimpin untuk orang-orang yang bertakwa. Ibadur Rahman tidak melupakan doa untuk istri-istri dan anak-anak mereka. Dan mereka menganggap itu sebagai salah satu sarana untuk melindungi mereka dari api neraka. Ya. Maka jangan lupa mendoakan mereka. Ya. Dan Para orang tua punya senjata pamungkas. Punya doa yang akan yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala kalau mereka ucapkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud mengatakan, "Thalathu da'awatin mustajabat la syakka fihin." Ada tiga doa yang mustajab tanpa ada keraguan di dalamnya. Yang pertama adalah doa ul walid. Doa orang tua untuk anaknya. Yang kedua adalah doa doaul musafir, doa orang yang sedang bepergian jauh. Dan yang ketiga adalah doaul mazlum, doa orang-orang yang yang dizalimi. Inilah senjata pamungkas para orang tua semuanya. Manfaatkan. Doakan anak-anak kita kapan kita ingat mereka. Sa'id bin Al-Musayyib mengatakan, "Inni la usolli fa'adhkuru waladi fa'azidu fis sholah. Sungguh saya kadang-kadang sedang sholat. Kemudian tiba-tiba di tengah sholat ini saya ingat dengan anak saya. Maka saya tambah lagi sholat saya. Saya perpanjang lagi sholat saya. Untuk apa Pak? Untuk apa kira-kira? Yang pertama adalah untuk mendoakan mereka. Tambah panjang sujud kita karena itu adalah waktu istijabah dan kita juga punya apa? punya senjata pamungkas yaitu doa orang tua untuk anaknya. Ya. Jadi Said bin al musayyib memperpanjang sholatnya ya, agar beliau bisa mendoakan anak beliau lebih lebih lama lagi. Ya. Karena kita kadang-kadang nggak ingat. Nah mumpung ingat seperti ini kata beliau maka saya manfaatkan untuk mendoakan anak saya. Mendoakan keturunan saya kata beliau. Ya. Yang kedua kata para ulama, agar dengan memperpanjang sholat ini, dengan memperpanjang sujud ini, beliau sampai kepada derajat orang-orang soleh. untuk apa Pak? Karena orang soleh itu akan dijaga keturunannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan jelaskan bahwasanya ternyata Allah Subhanahu wa taala menjaga keturunan orang-orang yang soleh, dan itulah warisan paling besar yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita. Sebaliknya kalau kita mendoakan mereka dengan doa-doa yang buruk, maka doa itu pun mustajab. Allah akan jawab doa-doa itu. Maka jangan mendoakan anak-anak kita kecuali dengan kebaikan. Meskipun dalam kondisi kita marah. Jaga mulut. Ada seseorang yang datang kepada seorang ulama kemudian mengeluhkan kenapa anak-anaknya nakal-nakal. Anak-anaknya berandal-berandal tidak soleh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama ini mengatakan apa yang kamu lakukan saat kamu marah? Maka dia mengatakan saat saya marah maka saya mendoakan anak-anak saya dengan keburukan. Wajar, saya sedang marah. Maka yang keluar doa yang buruk. Maka kata syekh atau ulama ini, anta afsadtahum. lah yang sebenarnya sudah merusak mereka. Nah, maka di antara kebiasaan bangsa Arab yang bagus yang bisa kita contoh adalah mereka selalu mengucapkan doa saat mereka marah. Jadi dalam kondisi marah pun mereka mengatakan hadakallah. Semoga Allah memberimu hidayah. Itu doa mereka kalau sedang marah. Allahu yahdik, semoga Allah memberimu petunjuk. Di samping mereka mengatakan jazakallahu khairan, barakallahu fiq, Itu biasanya kalau sedang seneng ya. Kalau sedang marah mereka mengucapkan hadakallah. Semoga Allah memberimu petunjuk. Ya. Bahkan ada sebuah kisah yang terkenal tentang seorang alim, ya, seorang qari yang kita semuanya mengenalnya. Ya. Siapa yang tidak kenal Syekh Abdurrahman Sudais, ya. hafizahullah taala. Ya. Imam Masjidil Haram dikisahkan bahwasanya Syekh Abdurrahman Sudes ini pada masa kecilnya sangat nakal. Ya. Namun saat beliau nakal, ibu beliau tidak mendoakan beliau dengan kebaikan. Tapi mendoakan dengan kebaikan. Dan salah satu doa yang beliau ucapkan adalah, semoga engkau menjadi imam masjidil haram. Ibu mana yang terpikir seperti ini pak? Ya. Anaknya sedang bikin jengkel, tapi dia ucapkan, semoga engkau menjadi imam masjidil haram. Ya. Tapi Allah sudah janjikan doa ibu ini mustajab. Ya. Maka bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Jadilah Abdurrahman Sudais yang nakal, beranjak dewasa dan akhirnya dia menjadi seorang anak yang soleh dan terpilih menjadi imam Masjidil Haram yang suaranya didengar di mana-mana di seluruh penjuru dunia. Dan dengan begitu dia akan mendapatkan pahala yang terus mengalir bahkan saat dia sudah meninggal nanti. Ya. Doa untuk anak dan keluarga ini sangat diperhatikan oleh generasi salafus soleh. Bukan hanya mendoakan mereka, tapi juga memintakan doa kepada orang-orang soleh. Ummu Sulaim adalah ibunda dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi kalau kita mau bertanya, kok kita di pekan baru ini punya pesantren Ummu Sulaim? Siapa sih itu? Ummu Sulaim adalah ibunda dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya. Suatu ketika Ummu Sulaim datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, ud'ullah li Anas." Wahai Rasulullah, tolong doakan Anas dengan kebaikan. Maka saat itu juga spontan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Allahumma akfir malahu wa waladahu adkhilhul jannah." Ya Allah, perbanyaklah anak-anaknya, perbanyaklah hartanya dan masukkan dia ke dalam surga. Maka lihat apa yang terjadi dengan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Kata Anas bin Malik, saya telah mengubur dengan kedua tangan saya ini anak kandung saya sendiri selain cucu saya sebanyak 125 orang. Itu yang beliau yang beliau kubur dengan tangan beliau sendiri. Ya. Belum cucu-cucu beliau dan anak-anak beliau yang meninggal setelah beliau meninggal. Ya. Anak-anak yang meninggal sebelum beliau saja 125 orang. Ya. Dan pohon saya berbuah dua kali dalam setahun. Ada sebagian pohon yang hanya berbuah sekali setahun. Termasuk diantaranya kurma, Pak. Ya. Di Jazirah Arab, yang namanya kurma itu, ya di mana-mana ya, yang namanya buah kurma itu, hanya berbuah sekali setahun, yaitu di musim panas seperti saat ini. Ya. Nggak saat ini, tapi kira-kira dua bulan, tiga bulan yang lalu ya Juni, Juli, Agustus itu adalah waktunya panen kurma di jazirah Arab dan negara-negara lainnya. Sampai sekarang teknologi belum bisa membuat buah kurma atau pohon kurma berbuah dua kali dalam setahun. Tapi Anas bin Malik pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 15 abad yang lalu, pohon beliau berbuah dua kali dalam setahun dengan barokah doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Anas bin Malik, dari tiga doa ini, dua sudah saya lihat di dunia. Dan sekarang saya sedang menunggu yang ketiga. Apa yang ketiga Pak? Ya, masuk surga, beliau belum belum merasakannya. Ya, meskipun tanda-tandanya sudah ada. Kata beliau, saya sedang menunggu yang ketiga ini. Ya. Jadi mendoakan anak-anak ya, atau memintakan doa untuk mereka adalah kebiasaan orang-orang soleh dari zaman dahulu dan ini dianjurkan dalam Islam. Ya. Asma bintu Abi Bakar bercerita tentang putra beliau Abdullah bin Zubair yang merupakan anak pertama yang lahir dalam sejarah Islam. Ya. Beliau mengatakan saat Abdullah bin Zubair lahir, ya, saya melahirkannya di Kuba. Kemudian saya membawanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau meletakkan Abdullah bin Zubair di kamar beliau Kemudian mendatangkan kurma yang beliau kunyah, kemudian beliau suapkan ke dalam mulut Abdullah bin Zubair. Ya. Maka makanan pertama yang masuk ke mulut Abdullah bin Zubair adalah kurma yang sudah terkena barokah air liur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Teknik yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kemudian beliau mendoakan Abdullah bin Zubair dengan barokah. Fatimah bintu Sa'ad mengatakan, kadang-kadang Abu Hurairah mendudukkan saya di kamar beliau. Ya. Kemudian memegang kepala saya dan mendoakan saya dengan barokah. Ya. Setelah Nabi Muhammad SAW, para sahabat mendoakan anak ini dengan barokah. Ya. Makanya kalau kita bertemu, ngobrol dengan anak-anak kita, Masing-masing bawa anak, coba saling doakan ya. Pegang kepala mereka, doakan semoga anakmu menjadi anak-anak yang soleh dan diberkahi. Ya. Siapa tahu itulah doa yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga akhirnya anak-anak kita anak-anak saudara kita, teman kita menjadi anak-anak yang berbakti. Ya. Ada sebuah kisah ya yang terjadi pada zaman kita ini dan disampaikan oleh e, sebagian dai dan ulama. Ya. Ada orang yang awam, biasa ya. biasa-biasa saja, ya, bukan seorang ulama, bukan ustadz, bukan dai, ya. tapi orang-orang takjub dengan anak-anaknya yang soleh-soleh dan berbakti. Ya. Maka orang-orang pun penasaran, kemudian bertanya kepada orang ini, apa rahasianya kok anda bisa memiliki anak-anak yang soleh-soleh dan berbakti? Ya. Maka orang ini mengatakan, sebenarnya tidak banyak yang saya lakukan untuk anak-anak saya. Ya. Saya ini orang awam, ya. mendidik mereka pun dengan pendidikan yang standar saja biasa. Ya. Tapi ada satu hal yang tidak pernah saya lupakan, yaitu setiap saya berhubungan, maka saya tidak pernah melupakan doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Ya. Bismillah dengan nama Allah. Ya. Saya minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dengan namanya. Ya. ya Allah, jauhkanlah kami berdua dari setan dan jauhkan setan dari anak yang engkau takdirkan lahir dari hubungan ini. Kata Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang sebelum berhubungan mengucapkan doa ini, kemudian Allah takdirkan ada anak yang lahir dari hubungan itu, maka dia tidak akan didekati oleh setan. Dia tidak akan dibahayakan oleh setan. Kata para ulama maksudnya adalah dia tidak akan dirasuki setan. Dan ini sudah sebuah perlindungan yang luar biasa. Sebagian ulama lagi mengatakan maksudnya adalah dia tidak akan dikuasai oleh setan. Mungkin masih digoda karena yang namanya manusia juga pasti akan digoda oleh setan. Ya. Tapi tidak sampai akan dikuasai. Ya. Kalaupun menyimpang, insya Allah tidak akan menyimpang terlalu jauh. Ya. Tentunya tidak ada manusia yang maksum. Ya. Selamat dari dosa. Godaan tetap ada, gangguan tetap berlangsung dari setan. Ya. Namun sunnah yang sederhana ini ya, jangan dilupakan. Ya. Karena sudah terbukti ya, Insya Allah itu adalah salah satu upaya yang bisa kita lakukan dalam rangka melindungi keluarga kita dari api neraka. Di antara wasilah ya, atau sarana yang bisa kita lakukan dalam melindungi keluarga kita dari api neraka adalah dengan memberikan teladan yang baik untuk mereka. Kalau kita ingin istri kita menjadi istri yang soleha, kita ingin anak kita menjadi anak-anak yang soleh, maka hendaknya kita berusaha menjadi orang yang soleh dulu. Ya. Dan dalam Islam ternyata orang yang soleh itu dijanjikan keturunannya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah." وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك Ini kisah tentang Musa dan Khidir alaihim assalam. Nabi Musa dibawa ke sebuah kota atau desa. Ya. Kemudian di situ mereka menemukan dinding yang hampir roboh. Maka Nabi Musa bertanya, apa ini dinding? Dinding siapa ini? Maka Khidir pun menjelaskan, dinding ini adalah milik dua orang anak kecil di kota itu. Ya. Dan di bawah dinding yang hampir roboh ini ada harta karun milik keduanya. Dan dulu bapak mereka saleh. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin agar kedua anak ini beranjak dewasa, kemudian bisa mengeluarkan harta karun ini sebagai bentuk rahmat Allah untuk keduanya. Jadi kedua anak ini ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ditumbuh kembangkan, dijaga sehingga akhirnya bisa mengeluarkan harta karun yang menjadi hak mereka ini. Sebabnya apa? Disebutkan dalam ayat wa kana abuhuma salihan. Dan dahulu bapak mereka adalah orang yang soleh. Itu sebabnya. Maka kata Ibnu Kathir, ayat ini menunjukkan bahwasanya orang yang soleh itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala keturunannya. Orang yang soleh itu keturunannya akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibnu Abbas mengatakan kedua anak ini dijaga karena kesalehan bapaknya. Dan konon ya, yang dimaksud dengan bapak ini ternyata bukan bapak langsung ya. Tapi kakeknya yang ketujuh ya. Tapi masih punya pengaruh sedemikian sedemikian baik dan sedemikian besar untuk cucunya yang sudah sedemikian jauh. Dan kita semuanya menyadari bahwasanya suatu saat kita akan berpisah dengan anak-anak kita. Dan bisa jadi perpisahan itu terjadi saat mereka masih kecil-kecil. Dan tentunya kita akan bimbang bagaimana mereka akan hidup nanti. Siapa yang akan mengasuh mereka? Apakah harta yang kita tinggalkan bisa cukup untuk mereka? Atau justru malah menjadi prahara bagi mereka? Itu semuanya kekhawatiran-kekhawatiran yang menghantui kita. Namun, kalau kita mengenal ayat ini, kita mengenal aturan syariat ini, maka kita akan tenang. Kalau kita berusaha menjadi bapak-bapak yang soleh, menjadi suami-suami yang soleh. Maka kita tidak perlu khawatir dengan anak-anak yang kita tinggalkan. Karena Allah lah yang akan menjaga mereka. Maka para suami dan para bapak, jadilah suami-suami dan bapak-bapak yang soleh. Karena itulah warisan terbaik yang Anda bisa wariskan untuk anak-anak Anda. Ya. Orang tua yang soleh memiliki dampak yang positif untuk anak-anak mereka. Mereka memiliki pengaruh yang baik dalam pendidikan anak-anak mereka. Seorang ayah yang biasa sholat berjamaah di masjid, biasa membaca Al-Quran di rumah, melakukan beberapa sholat sunnah di rumah, biasa berzikir, sedekah, birrul walidain, memakai jilbab sebagai contoh untuk anak-anak mereka. Tentunya akan lebih mudah mendidik anak mereka untuk mengamalkan akhlak-akhlak Islam ini. Ketika mereka mengatakan, ayo anakku kita pergi ke masjid. Mereka akan mengatakan, insya Allah. Dengan mudah karena ayah mereka sudah memberikan contoh dahulu. Ketika ibu mengatakan, nak sudah waktunya kamu pakai jilbab. Maka si anak akan mengatakan insya Allah ibu, karena ibunya sudah memberikan contoh itu dahulu. Berbeda dengan orang tua yang tidak pernah sholat berjamaah di masjid, tidak pernah melakukan sebagian sholat sunnah di masjid, nggak pernah zikir atau membaca Al-Quran di rumah. Kerjaannya begadang untuk perkara-perkara yang tidak jelas. Menyuruh anaknya untuk membeli rokok, atau mengajari anak mereka dengan mode-mode modern pakaian-pakaian yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala membiasakan mereka dengan hal hal seperti itu maka tentunya mereka akan kesulitan dalam mendidik anak-anak mereka apalagi kalau mereka memasukkan dalam rumah idaman mereka tontonan-tontonan yang haram ketika mereka tidak bisa mendidik mereka akhirnya pelariannya adalah TV Sementara TV isinya adalah tontonan-tontonan yang banyak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Pada sesi pertama pengajian kita tadi telah kita sebutkan dan bahas bersama kewajiban melindungi diri sendiri dan keluarga kita dari api neraka. Dan di antara sarana yang bisa kita lakukan untuk itu adalah mendoakan istri dan anak-anak kita. Kemudian juga menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di keluarga kita serta menjadi teladan yang baik untuk mereka. Banyak orang yang saat mendidik istri dan anaknya hanya memperhatikan sebab-sebab lahir saja. Mencukupi nafkahnya, mencarikan sekolah terbaik, memberikan bekal yang cukup untuk anak-anak. Dan banyak di antara mereka yang melupakan aspek-aspek yang tidak nampak. Aspek-aspek yang batin. Seperti kesalehan orang tua, kemudian doa dan memberikan kepada mereka makanan yang halal. Kalau kita sudah berusaha dengan optimal untuk menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dengan melakukan berbagai sebab yang sudah dijelaskan tadi, maka insya Allah kita dan keluarga kita semuanya akan selamat dari siksa neraka. Bahkan kita masuk di surga bersama-sama dan bukan hanya itu, tapi bisa menempati surga di tingkatan yang sama. Sebagaimana dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biiman, alhaqna bihim dzurriyyatahum, wama alatnahum min amalihim min syai', kullu imri'in bima kasaba rahin." Dan orang-orang yang beriman kemudian diikuti oleh keluarga mereka, diikuti oleh anak keturunan mereka dengan keimanan pula. Maka kami akan angkat keturunan mereka kepada derajat orang tua. Tanpa mengurangi pahala orang tua, tanpa mengurangi pahala amalan orang tua. Dan masing-masing orang itu tergantung pada apa yang telah dia usahakan. Sekali lagi, saya mengajak para hadirin dan hadirat untuk merenungi dan tadabur ayat ini. Dan orang-orang yang beriman kemudian diikuti oleh keturunan mereka dengan keimanan. Maka kalau begitu kami akan angkat keturunan kepada derajat orang tua di surga. Tanpa mengurangi pahala derajat orang tua mereka. Dan masing-masing orang itu tergantung pada apa yang mereka usahakan. Ya. Di akhirat kelak, di surga kelak orang-orang akan diberikan tempat sesuai dengan amalan yang telah mereka usahakan di dunia. Jadi masing-masing mendapatkan apa yang layak sesuai dengan amalan mereka. Ini bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang masuk surga dengan apa? Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi penentuan di mana mereka akan tinggal itu tergantung pada amalan yang sudah mereka usahakan. Tapi kemudian terjadi saling memberi syafaat di antara mereka. Ya. Orang tua yang derajatnya lebih tinggi bisa memberikan syafaat untuk anaknya. Syaratnya apa? Syaratnya orang tua beriman, meninggal dalam keadaan iman, anaknya juga beriman, meninggal dalam keadaan beriman. Kalau demikian itu, maka si anak akan diangkat kepada derajat bapaknya atau ibunya. Jika orang tuanya lebih saleh daripada anaknya tanpa mengurangi derajat yang seharusnya dimiliki oleh bapak atau ibunya. Misalnya katakanlah si anak berhak untuk masuk ke surga tingkat pertama yang paling rendah. Sementara ayah dan ibunya berhak untuk menempati surga yang tingkat tiga. Karena amalan mereka lebih banyak dan soleh. Maka cara mengumpulkan mereka bukan dengan kompromi. Misalnya menurunkan orang tua ke tingkat kedua dan si anak dinaikkan ke derajat atau tingkatan yang kedua. Iya. Tidak seperti itu. Kemurahan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengangkat si anak ke derajat yang ketiga, tingkat yang ketiga. Agar sempurna kenikmatan surga sehingga mereka bisa menikmati surga bersama-sama keluarga mereka tercinta. Iya. Inilah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala iya. Kata para ulama, ayat ini adalah hiburan untuk setiap orang tua. Ya. Yang setelah capek mendidik anak, ternyata hasilnya belum sesuai dengan harapan. Ya. Sudah dididik baik-baik, dicarikan sekolah yang paling bagus, sudah didoakan, sudah diberikan contoh. Ya. Tapi ternyata hasilnya belum sesuai dengan yang diharapkan. Ya. Anak yang mungkin sebagian masih nakal. Ya. Itu bisa jadi terjadi pada diri kita. Ya. Tentunya dengan begitu kita sudah gugur kewajiban kita karena kita nggak akan dimintai pertanggungjawaban tentang kesesatan mereka kalau memang kita sudah mendidik. Kewajiban kita adalah mendidik, menyampaikan berdakwah. Kalaupun akhirnya mereka ada yang kafir, naudzubillah min dalik ya. Atau jatuh dalam maksiat-maksiat besar, maka mereka lah yang akan mempertanggungjawabkan sendiri di depan Allah Subhanahu wa taala. Karena istri kita, anak-anak kita adalah individu-individu yang merdeka. Ya masing-masing dari mereka akan mempertanggungjawabkan diri mereka sendiri di depan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi Allah Maha Pemurah. Ya. Kalaupun masih ada di antara anak-anak kita atau istri-istri kita yang masih jatuh dalam dosa-dosa besar ya. atau dosa-dosa kecil, asalkan mereka tidak keluar dari lingkaran iman. Senakal apapun mereka, selagi mereka masih dalam lingkaran iman. Ya dan kita juga masih dalam lingkaran iman, maka Allah akan memberikan kemurahannya. Kita akan bisa memberi, kita akan saling memberikan syafaat di akhirat kelak. Ya. Kalau kita lebih rendah derajatnya dari anak-anak kita, maka kita yang akan dinaikkan ke derajat anak-anak kita. Dan kalau anak-anak kita yang lebih rendah, maka mereka yang akan diangkat menuju derajat orang tua mereka. Syaratnya mudah saja ya, iman. Ya. Adapun kalau sampai ada yang tidak meninggal dalam keadaan iman. Tidak meninggal dalam keadaan Islam. Maka di sini berlaku firman Allah Subhanahu wa taala, "Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in." Tidak berlaku bagi mereka syafaat dari orang-orang yang bisa memberikan syafaat. Dan jangankan kita, Nabi Ibrahim alaihissalam pun tidak bisa memberikan syafaat untuk ayahanda beliau sendiri. Disebutkan dalam Sahih Al Bukhari bahwasanya Nabi Ibrahim bertemu dengan ayahanda beliau yang namanya siapa Pak? Azar ya. Dalam keadaan belepotan dan kusut masai, ya. berdebu. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, "Wahai ayahanda, bukankah ananda sudah ingatkan, jangan membangkang, jangan maksiat?" Maka Azar mengatakan, "Wahai anakku, ananda, hari ini bapak tidak akan menyelisihimu lagi." Hari ini ayahanda tidak akan membangkang lagi. Menyesal saat waktunya sudah lewat. Maka Nabi Ibrahim masih berusaha untuk memberikan syafaat. Ya Allah, engkau janjikan bagiku tidak akan menghinakanku di akhirat. Maka ya Allah, kalau engkau hinakan ayahandaku, sungguh engkau telah menghinakanku. Tapi aturan Allah sudah baku. Ya Ibrahim, inni haram tuha alal kafirin. Wahai Ibrahim, saya sudah mengharamkan surga untuk orang-orang kafir. Maka lihatlah ke bawah. Nabi Ibrahim melihat ke bawah dan beliau melihat seekor hyena, hyena atau hyena. Bahasa Arabnya dhabu atau zikh, Semacam binatang buas. Sepertinya nggak ada di Indonesia. Tapi kalau yang penasaran mau lihat silahkan nanti ditulis hyena, Ya. Browsing sendiri. Ya. Seekor hiena yang berlumuran darah dan kotoran. Dan dia adalah perwujudan dari ayahanda Nabi Ibrahim, yaitu Azar. Allah Subhanahu wa taala mengambil Azar dari sisi Nabi Ibrahim kemudian merubahnya menjadi hiena yang kotor ini. Kemudian hiena ini pun dilemparkan ke dalam api neraka. Beliau tidak bisa memberikan syafaat untuk ayahanda beliau karena ayahanda beliau meninggal dalam keadaan kafir. Ya. Sebaliknya kalau kita tidak memperhatikan perkara kita yang kita bahas malam hari ini. Ya. Tidak peduli dengan amar ma'ruf nahi mungkar di rumah. Tidak pernah mendoakan anak dan istri kita. Tidak mau memberikan contoh untuk mereka. Maka dikhawatirkan mereka menjadi anak-anak dan istri-istri yang merupakan musuh untuk kita. Ya. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum." Sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian ada musuh-musuh kalian. Mereka menjadi musuh-musuh untuk kita. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin mengatakan anak-anak yang durhaka itu adalah buah kedurhakaan kita. Kita durhaka kepada mereka. Jadi jangan berpikir bahwasanya yang durhaka hanyalah anak-anak pada orang tuanya. Orang tua pun bisa durhaka pada anak-anak mereka. Ketika mereka tidak memberikan hak anak-anak. Tidak menyelamatkan mereka dari api neraka. Kata beliau, orang tua telah durhaka pada anaknya maka anak pun durhaka pada orang tuanya. Orang tua tidak berbuat baik kepada anaknya dengan mendidik, maka anak-anak itu tidak berbuat baik kepada orang tuanya dengan berbakti. Al jaza'u min jinsil amal. Ya. Ganjaran dari suatu perbuatan diberikan sejenis dengan amalan yang kita lakukan. Maka kerusakan anak menjadi kesengsaraan bagi orang tua. Ya karena terus menjadi beban pikiran ya. sehingga akhirnya banyak orang tua yang sakit dan meninggal karena memikirkan anak-anak mereka yang yang tidak kunjung baik dan saleh. Ya. Kalau kita berpikir apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana kita akan berkumpul dengan anak-anak dan istri kita di surga, ya. Ternyata syarat itu tidak mudah ya sebenarnya ya. Kelihatannya mudah, yang penting iman ya. Meskipun ada nanti di antara anak-anak kita yang masih berbuat dosa besar. Ya. Selagi mereka tidak keluar dari Islam, maka insya Allah kita akan berkumpul dengan mereka. Saling memberikan syafaat. Tapi kalau kita berpikir lebih jauh, ternyata tidak semudah itu juga. Ya. Karena nggak ada jaminan bahwasanya kita akan meninggal dalam keadaan Islam. Anak-anak kita juga tidak dijamin mereka akan meninggal dalam keadaan Islam. Maka kita harus kerjasama, saling mendukung, saling menguatkan agar bisa istiqomah di atas jalan Islam ini. Ya. Maka harus tetap ada amar ma'ruf nahi mungkar di rumah. Harus ada pendidikan di keluarga kita. Yang salah ditegur. Karena kesalahan yang kecil kalau dibiarkan bisa membawa kepada dosa yang lebih besar. Sampai-sampai bisa keluar dari Islam kalau kita tidak tegur sedikit demi sedikit. Ya. Dan di sana perlu diketahui bahwasanya ada perkara-perkara yang disebut sebagai nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Yang kalau sampai kita atau anak-anak kita jatuh ke dalamnya, maka tanpa kita sadari kita sudah tercabut dari akar Islam. Islam kita sudah batal. Maka perhatikan anak-anak kita. Kalau mereka harus berdosa, kalau kita harus berbuat dosa, jangan sampai dosa itu pada nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Karena akibatnya fatal. Ya. Ya barangkali inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semuanya untuk bisa menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Sadar akan kewajiban ini, kemudian mau menjalankannya. Ya. Mendoakan anak kita, mendidik mereka, dan memberikan contoh yang baik untuk mereka juga kepada istri dan orang tua kita. Ya. Demikian Allah taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Kalau tidak ada mungkin saya mulai dengan beberapa pertanyaan yang masih tersisa dari kajian pagi. Ya, yang pertama uh, Ustadz Afwan kalau menyebutkan ayat Al-Qur'an tolong disebutkan nama suratnya serta nomor ayatnya agar kita bisa membuka secara langsung di mushaf Al-Qur'an ya. ya. Terima kasih atas masukannya ya. Tapi memang ini kelemahan kami ya. E, menghafal beberapa ayat tapi belum tentu hafal suratnya apa nomornya berapa ya. Adapun ayat yang terakhir yang saya baca tadi, "Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biiman" alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu imrin bima kasaba rahin maka ini adalah uh, salah satu ayat di surat At-Tur ya. ya kita kasih suratnya aja ayatnya pun saya nggak nggak hafal nomor berapa itu ya ada di surat At-Tur silahkan dirujuk ya kemudian tafsir para ulama dalam ayat itu sangat menarik silahkan juga dibaca nanti ya Ya, ada sebuah pertanyaan, Ustadz bagaimana cara memulai mendidik anak saya yang keluar dari pondok pesantren ya. Sekarang sekolah di SMA umum, sudah jarang membaca Al-Qur'an, suka Facebookan, nonton TV. Mohon penjelasannya. Ya, eh, anak-anak kita memiliki kecenderungan tersendiri. Mereka punya minat dan bakatnya masing-masing. Ya. -masing maka kita tidak bisa paksakan mereka untuk mengikuti pilihan orang tua. Silakan dilihat di antara anak-anak kita ini kalau memang mereka minatnya bidang umum, kemampuannya bidang umum, silakan nggak masalah sekolah di sekolah-sekolah yang menawarkan pendidikan umum. Namun tetap kita harus perhatikan, jangan dilepas begitu saja. Kalau bisa sebisa mungkin kita masukkan ke sekolah umum tapi yang Islami. Ya yang menjaga pergaulan mereka, ya, yang menjaga adab mereka, membentuk karakter mereka. Ya. Karena banyak sekolah yang tidak memperhatikan aspek-aspek seperti ini. Ya. Tidak bisa kita paksa setiap orang untuk belajar agama kemudian menjadi ustadz semuanya. Ya. Namun kalau bisa juga jangan yang punya minat agama jangan dipaksa untuk minat um untuk pergi ke sekolah umum ya. Karena pendidikan agama juga butuh kader-kader. Iya. Butuh anak-anak yang cerdas. Jangan seperti yang dipraktekkan oleh sebagian orang kalau sebagian orang ya kalau anaknya cerdas, pintar maka dimasukkan ke SMA 1 ya. tahu kalau di Pekanbaru ini yang favorit berapa? SMA 8 ya. Hah? Satu juga ya gitu. Nah, kalau anaknya nakal maka ini yang harus dimasukkan ke pesantren ya. Yang males-males itu dimasukkan pesantren ya. Kalau seperti itu nanti kasihan agama kita ini nanti ustaz-ustaznya bodoh-bodoh nanti. Iya. Akhirnya ketika ceramah nggak bisa mengimbangi audiensnya yang cerdas-cerdas. Iya. Ketika menjawab diketawakan, nggak nyambung dan lain sebagainya. Iya. Maka para orang tua harus adil ya. Meskipun mereka punya latar belakang umum barangkali ya. Kalau memang anaknya dari kecil kelihatan sudah bakat, oh, Masya Allah, sudah ke, masih kecil sudah hafal sekian banyak Al-Qur'an. Terus memang hobinya di ilmu agama. Jangan dipaksa untuk ke sekolah umum ya. Bahkan kalau bisa setiap rumah itu punya nyetor paling tidak satu orang untuk dakwah Islam. Ya. Kalaupun yang tiga di sekolah umum, kalau bisa yang satu mengambil bidang agama agar kita tidak kekurangan kader dalam mendakwahkan Islam ini. Ya. Jadi meskipun uh, kita boleh untuk membiarkan anak kita di sekolah yang umum dengan catatan yang kita berikan tadi ya. Maka kita tetap harus jangan lepas dalam mendidik mereka ya, maka diarahkan dicarikan pergaulan yang baik ya. Boleh agak santai tapi harus terkontrol ya. Media sosial harus dibatasi karena terus terang internet ini sudah merusak banyak orang ya, terutama para remaja ya. Kalau kita membiarkan mereka tanpa kita batasi, tanpa kita arahkan, maka ya berarti sama dengan kita sudah merusak mereka sebenarnya. Maka tidak harus kita memberikan apa yang mereka minta. Ya. Tidak semua yang mereka minta harus kita berikan. Kita harus memberikan pembatasan-pembatasan. Kalau salah ada hukumannya. Ya. Kalau kita tidak bisa mengarahkan, ya paling tidak diajak ke pengajian, ketemu dengan orang-orang soleh seminggu sekali. Ya. Atau disepakati kita punya program untuk anak-anak seperti ini. Ya. Kalau memang kajian-kajian kita dirasa monoton, kita buat kajian yang lebih yang lebih santai untuk anak-anak muda ya. Mungkin sambil outbound, mungkin sambil apa? Variasikan, nggak ada masalah. Ya. Kerjasama dengan yang lain agar anak-anak kita yang seperti ini terjaga. Ya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah jangan kita berkecil hati. anak ya. Anak-anak kita itu ya mereka adalah anak-anak muda ya, anak-anak muda ya. Yang mungkin sedang memang sedang puber ya, mungkin sedang menapaki masa remaja ya, sehingga mereka cenderung untuk melakukan hal-hal yang negatif ya. Tapi kita jangan berkecil hati, hendaklah kita tetap besar harapan kepada Allah Subhanahu wa taala mendoakan mereka ya. Mendoakan mereka insyaallah ya, seiring waktu Allah Subhanahu wa taala akan membimbing mereka kepada jalan yang benar meskipun saat ini belum sesuai dengan harapan kita ya. Jadi jangan pesimis, tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan mereka ya. Sekali lagi jangan sampai mendoakan buruk untuk mereka. Ya apakah anak perempuan kita bisa menjadi ustazah dan apakah ustazah dari perempuan itu dibolehkan dalam syariat Islam ya. Boleh ya. Dan dari masa ke masa, ya, dari dekade ke dekade, dari abad ke abad, wanita memiliki peran yang cukup sentral dalam mendakwahkan agama ini. Para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan wanita ikut menyebarkan dakwah, ikut meriwayatkan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bahkan ada sebagian ilmu yang tidak sampai ke kita kecuali melalui sahabat-sahabat wanita ini. Ya. Aisyah radhiyallahu anha misalnya, ya, yang dinikahi oleh Rasulullah SAW saat masih belia, sangat belia, maka ingatannya sangat kuat. Ya. Sehingga beliau menjadi salah satu di antara tujuh sahabat yang memiliki riwayat hadis di atas seribu hadis. Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Dan sepanjang sejarah Islam masih ada syekhoh, ya. Bukan hanya syekh, tapi ada syekhoh, Ya. Syekh wanita. Yang menjadi guru untuk murid-murid laki-laki. Ya. Tentunya dengan batasan-batasan yang dibuat oleh syariat. Ya. Mereka biasa mengajari orang-orang yang merupakan lawan jenis mereka. Ya. Ibnu Batuta ya. berkeliling ke banyak negara dan beliau menyebutkan bahwasanya di setiap negara itu ada ulama wanita. Ya tentunya berlaku bagi para ulama wanita ini aturan yang berlaku untuk uh, kaum pria ya. Jadi nggak ada masalah kita bisa Iya, eh, saudara kita yang di depan bertanya tentang kenapa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa mengislamkan paman-paman beliau atau sebagian paman beliau persisnya ya. Memang ada Abu Lahab, Abu Jahal itu termasuk paman-paman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Juga Abu Talib adalah paman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan sangat menyayangi beliau. Ya. Kalau Abu Jahal, Abu Lahab mungkin ya kita bilang masuk akal mereka memang memusuhi Islam dari awal. Ya. Tapi Abu Talib, ya, orang yang melindungi dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. begitu sayang dengan beliau menjadi pengganti ayah beliau ketika ayah beliau meninggal. Ya. Tapi ternyata tidak masuk Islam di akhir hayatnya. Sebenarnya kisah ini menyimpan hikmah yang sangat besar yang harus dipetik oleh umat Islam semuanya. Yaitu bahwasanya saat kita berdakwah kita cuma bisa menyampaikan saja. Innaka la tahdiman ahbabt Walakin Allah yahdi man yasha. Sungguh engkau tidak bisa memberikan hidayah untuk orang yang engkau cintai. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Rasulullah SAW pun tidak bisa mengislamkan Abu Talib. Nabi Nuh tidak bisa mengislamkan putra beliau. Nabi Ibrahim tidak bisa mengislamkan ayah beliau. Nabi Soleh tidak bisa mengislamkan istri beliau. Coba pelajaran apa yang bisa kita petik? yaitu bahwasanya umat manusia manusia itu begitu lemah. Ya. Mereka tidak bisa ngapa-ngapain. Ya. Nabi Muhammad SAW dengan semua kesempurnaan beliau, ya. ilmu beliau yang dalam, akhlak beliau yang indah, kata-kata beliau yang sangat menarik dan menyihir, dalam tanda petik tentunya bukan sihir, tidak bisa mengislamkan Abu thalib Ini menunjukkan keadilan Islam bahwasanya setiap orang itu harus bertakwa sendiri. Harus membebaskan dirinya dari api neraka sendiri. Ya. Nggak boleh mengandalkan darah biru mereka. Nggak boleh mengandalkan kedekatan mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Man abtu abihi amalu lam yusri bihi nasabuh. Barang siapa yang karena amalnya yang sedikit atau kekafirannya berada di soft paling belakang, tidak serta merta bisa maju ke depan hanya gara-gara dia punya darah biru. Saya adalah paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nggak bisa. Ya. Itulah aturan Islam yang adil. Maka sesungguhnya pada kisah ini ada ada hikmah yang besar. Ya. Yang beliau yang bisa beliau lakukan adalah mendoakan agar Allah Subhanahu Wa Taala meringankan azabnya Abu Talib. Tapi yang namanya azab paling ringan di neraka itu tetap luar biasa dahsyatnya. Memakai sandal yang panasnya sampai ke ubun-ubun Abu Talib ini. Nah, demikian Baik. Apakah boleh kita bercita-cita anak kita kuliah dunia, tidak kuliah menjadi dai? Ini yang sudah kita sebutkan di depan ya. Anak-anak kita punya dunia mereka sendiri, punya tantangan mereka sendiri, punya minat dan bakat mereka sendiri ya. Maka tugas orang tua adalah mengarahkan ya, mengarahkan. Kalau memang bikat e, minat dan bakatnya di bidang agama arahkan ya. Jangan cuma dimasukkan pesantren kemudian terus sudah lepas ya. Orang tua tetap harus punya punya andil ya kalau memang bakatnya di bidang umum, nggak masalah kita carikan ya, tempat yang terbaik untuk mempelajari bidang umum ini. Tentunya juga sambil terus mengontrol mereka, mencarikan mereka lingkungan yang baik serta mengawal mereka dengan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ya, eh, adakah pondok dengan manhaj salaf yang menonjol dalam pengamalan ilmu dan akhlak yang Ustadz ketahui? Ya, ya Alhamdulillah, pesantren-pesantren yang sudah berdiri ya, atas dasar sunnah di berbagai penjuru Indonesia, ini tidak lepas dari sifat yang disebutkan dalam hadis ini, eh dalam pertanyaan ini. Ya. Insya Allah semuanya mengajarkan ilmu yang baik dan akhlak. Ya. Tapi mungkin berbeda-beda antara satu pesantren dengan pesantren yang lain ya. Maka apa yang saya lihat di sini pun ya di Ibnu Umar, kemudian ada Ummu Sulaim, ya ada Al Furqan ya. Semuanya mengajarkan itu dan untuk lebih detail ustaz-ustaz di sini yang lebih tahu insyaallah ya. Maka nanti silahkan ditanya kepada ustaz-ustaz yang ada di sini ya. Ya, bolehkah ustazah berdakwah di masjid seperti yang ustaz kerjakan sekarang di mana audiensnya juga ada yang laki-laki? Ya. Apa hukumnya? Eh. Ya, adapun kalau mereka berceramah di depan para wanita, maka ya sudah nggak ada masalah, ya, nggak ada masalah. Adapun kalau murid-muridnya laki-laki, maka itu ada dalam sejarah Islam. Ya, ada sebagian syekh yang menyampaikan kajiannya di masjid seperti ini. Ya. Tapi tentunya dengan adab Islam, mungkin bisa dengan uh, menutup hijab, ya bisa membuat tirai. Kalau mereka berpendapat memang harus dipasang tirai. Ya. Atau kalau harus pertemuan langsung maka ya ada adab ya ada ghudul basar ya menjaga pandangan ya nggak boleh menikmati wajah yang ada di depan mereka dan lain sebagainya. Ya. Tapi Para ulama menyebutkan bahwasanya ini adalah tradisi umat Islam yang ada dari abad ke abad. Enggak putus seperti itu. Selalu ada syekh-syekh, ustazah-ustazah yang mengajari kaum pria sekalipun ya. Ya, kedua orang tua saya sering bertengkar di rumah. Ya, saya seorang anak sekolah agama, bagaimana cara menasehatinya? Ya, ya e, bertengkarnya kedua orang tua adalah sesuatu yang sangat menyedihkan kita. Ya. Dan orang tua kita adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan nasihat kita. Ya. Anda yang belajar di pesantren atau di sekolah agama, tentunya sudah sedikit banyak mengetahui hal ini, ya. mendengar tentang e, hak masing-masing pasangan suami dan istri ya. maka orang tua kita sedang lalai ya. orang tua kita sedang lalai maka kewajiban kita adalah mengingatkan mereka ya. tapi caranya harus bagus ya. datang kepada mereka ya kemudian dengan adab kita sampaikan ayah ingat dengan hak ibu ya. ibu ingat dengan hak ayah wadakir fa inna fa'ul faul mu'minin ya ingatkan mereka sudah tahu itu semuanya. Ya. Tapi mungkin mereka sedang lalai, sedang alpa, sedang sedang khilaf. Ya. Maka peringatan itu bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Ya. Insya Allah, kalau kita menyampaikan dengan ikhlas, kita ingin kebaikan, ya. Allah akan berikan taufik. Ya. Iyurida islah yuwafiqillahu bainahuma. Orang yang ingin mengislah di antara dua pasangan suami istri yang bertengkar, yang sedang bermasalah. Ya maka Allah akan memberikan taufik kepada dia. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka tinggal Anda menghiasi niat baik Anda dengan cara yang elegan, cara yang bagus, cara yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Islam, insya Allah Allah akan berikan taufik kepada Anda dalam memperbaiki hubungan antara kedua orang tua Anda. Kemudian jangan ceritakan hal itu di luar karena pertengkaran antara ayah dan ibu kita itu biasa Enggak ya. ada ayah ibu atau suami istri yang tidak pernah bertengkar. Ya. Itu wajar kadang-kadang terjadi, bahkan disebut sebagai bumbu pernikahan mereka. Ya. Tapi itu tidak menghalangi kita untuk memperbaiki hubungan yang sedang e, tidak baik di antara di antara mereka. Kemudian jangan lupa doakan ya. Anda saat menegur mereka, Anda sedang berdakwah ya. Maka doakan, mintakan dari Allah Subhanahu wa taala agar apa yang Anda sampaikan diterima oleh keduanya. Ya. Ya bagaimana cara kita sebagai orang tua pada saat marah kepada anak agar jangan sampai keluar kata-kata yang jelek. Ya. ya ingat bahwasanya doa kita adalah senjata pamungkas. Ya. Doa kita itu dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dikabulkan oleh Dia. Ya. Maka ya semarah apapun kita kita harus ingat satu hal ini. Ya. Lampiaskan dengan cara apa saja, tapi bukan dengan mendoakan anak-anak kita dengan anak-anak yang buruk. Kemudian perlu kita biasakan juga seperti yang saya katakan tadi bahwasanya ada sebagian masyarakat yang punya kebiasaan bagus ya. Kita di Arab Saudi itu kalau ada orang orang bilang hadakallah ya. Allahu yahdik ya. Semoga Allah memberimu petunjuk. Itu berarti dia sedang marah. Dia sedang tersinggung gitu. Tapi karena sudah terbentuk di masyarakat, hanya yang keluar adalah kata-kata yang bagus. Ya. Kalau di sini kan masih sebagian orang kalau lagi marah ya sudah keluar kebun binatang keluar semua itu bisa jadi kan gitu kan. Nah, kita perlu biasakan ya kata-kata yang baik ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir ha falyaqul khairan aw liyasmut. Ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah dia berkata-kata yang baik atau kalau tidak diam sudah ya. Diam, jangan keluar kata-kata apa. Pergi ke kamar mandi sudah. Pecahkan ember kan enggak ada masalah. Ya. Pecahkan ember atau sebagian orang apa katanya nguras WC dan sebagainya ya sebagai pelampiasan ya. yang penting tidak keluar kata-kata yang buruk untuk anak-anak kita ya. Baik ya agar nggak kapok kita batasi sampai jam setengah sembilan ya secara singkat saja insya Allah. Saat saya punya istri yang susah diatur ya dia selalu besar suaranya ya. Kalau saya ajak ngaji selalu menolak dan kalau di rumah dia lebih suka nonton TV, lagu-lagu dan sinetron ya. Dan dia selalu tidak peduli dengan anak-anaknya. Selalu membiarkan anak-anak bermain. Tidak mau menyuruh anak-anak untuk sholat. Istri saya sangat susah diatur. Gimana solusinya? Ya. Kita harus mengetahui bahwasanya itulah sifat dasar wanita. Ya. Wanita itu diciptakan dari apa? Dari tulang rusuk. Kata Rasulullah SAW, tulang rusuk itu bengkok. Ya. Kalau anda berusaha untuk meluruskannya, ya, tulang rusuk itu akan patah, ya. merusak. Ya. Kalau kita paksakan nanti akan rusak istri kita. Ya. Dan kalau anda membiarkannya, ya, anda membiarkannya dan tetap mengambil manfaatnya, menikmatinya, sementara dia tetap bengkok. Ya. Kata para ulama, maksud hadis ini adalah, ya kalau Cara yang keras pun sudah tidak diikuti, tinggal sabar dan basa-basi sudah mengikuti bagaimana cara kita bisa tetap mengambil manfaat. Ya. Jadi memang itu sifat dasar wanita. Jadi jangan mengharap istri-istri kita sempurna, nggak ada. Karena yang sempurna dari kalangan pria itu banyak. Tapi dari kalangan wanita yang sempurna hanya empat orang dan sudah diambil jatahnya kuotanya oleh orang-orang terdahulu ya. Asia, kemudian Maryam, Khadijah dan siapa? Aisyah Fatimah bukan Aisyah ya Fatimah ya, itu yang sempurna di kalangan wanita selebihnya semuanya serba kekurangan maka ya kita e, menasihati dengan lemah lembut kalau pendekatan kita salah coba cari pendekatan yang lain ya. cari pendekatan yang lain ya dengan merayu sedikit mungkin ya kata orang katanya wanita itu mudah dirayu ya bagaimana dengan caranya bisa dengan mudarah. Korbankan sedikit harta kita, ya, nggak masalah. Berikan hadiah, berikan apa yang dia sukai. Dengan harapan nanti suatu saat dia bisa diajak. Dan sekali lagi Anda punya punya senjata andalan. Anda hanya bisa Ya. Tanggung jawab Anda selesai ketika Anda sudah negur. Ketika Anda sudah mengajak istri, tapi dia tetap mau, Anda sudah gugur kewajiban, sudah purna tugas. Tinggal yang kurang adalah mendoakan kebaikan untuk dia. Ada sebuah kisah yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak al Abad ya, Al-Badr, ya, tentang seorang juru dakwah di India. Insya Allah terakhir ini, mohon maaf yang lain, mungkin bisa di kesempatan lain besok pagi barangkali saya simpan. Ya. Ada seorang juru dakwah di India yang sudah mengislamkan ribuan orang. Ya. Dia punya kebiasaan kalau melihat orang lagi sedih gitu, lagi suntuk di pinggir jalan dia datangi, kemudian dia siapkan materi tentang keindahan Islam. Bahwasanya Islam adalah solusi untuk masalah yang sedang dihadapi. Bahwasanya Islam adalah solusi untuk permasalahan umat manusia. Dia siapkan ceramah itu-itu saja. Dan ternyata ribuan orang bisa masuk Islam karena ceramah dia itu. Ya. Sampai akhirnya ada beberapa mahasiswa Universitas Islam Madinah yang ingin studi banding, ingin belajar, ya. ingin diajari bagaimana caranya berdakwah untuk orang-orang non-muslim. Ya. Maka mereka datang kepada syekh ini, kepada juru dakwah ini, maka beliau pun siap untuk mendidik mereka, mengajari mereka dan berbagi pengalaman, ya. sharing kepada mahasiswa-mahasiswa yang semangat ini. Ya. Tapi dengan satu syarat, syaratnya adalah kalau besok kita berangkat berdakwah, maka semuanya harus bangun malam. Sepertiga malam terakhir meminta kepada Allah agar ada orang yang menerima hidayah. Agar ada orang yang menerima dakwah kita pada esok harinya. Jadi ternyata inilah salah satu rahasianya. Anda yang mengeluh sedemikian banyak, istri saya begini, begini, begini, begini. Ya. Sudah kita katakan tadi memang seperti itulah wanita. Ya. Anda punya senjata pamungkas, Anda seperti juru dakwah ini, jangan kalah. Ya. Gunakan waktu-waktu mustajab. Ya saat kita sujud, saat sepertiga malam terakhir, saat kita sedang hujan, saat sedang safar ya. Doakan dengan doa ibadur rahman. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya. berikanlah untuk kami dari istri-istri kami dan anak-anak kami para qurratu ain, para penyejuk mata ya. Dan jadikan kami pemimpin untuk orang-orang yang bertakwa ya. Insyaallah ya. Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa ya. Kita mungkin berpikir susah. Sudah niat saya sudah capek Ustaz semua cara udah kita pakai. Ya. Ingat, hati dia ada di tangan Allah Subhanahu wa taala di antara dua jemari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia menggerakkan hati dia, hati dia ini sesuai dengan kehendaknya ya. Ini kita doakan juga mumpung kita bersama-sama di sini. Ini ada saudara kita yang mengeluhkan kondisi rumahnya yang seperti ini, maka kita doakan bersama-sama semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan hati untuk istri saudara kita ini sehingga bisa menerima dakwah dan menjadi pendidik yang baik dan pengelola rumah tangga yang baik untuk keluarga beliau ya. Demikian Allah taala alam wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.